Sini akan disebutkan tambahan berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah رحمه الله تعالى يعني أن هذه الخمسة أساس دين الإسلام فقواعدها وقواعده التي عليها بني وبها يقوم Maksudnya Maksud dari hadis ini Adalah lima perkara inilah dua kali syahadat mendirikan salat menunaikan zakat puasa Ramadan dan haji adalah asas agama Islam perkara yang mendasar fondasi dalam agama Islam dan kaidah-kaidahnya pondasi-pondasinya yang di atasnya dibangun bangunan Islam dan dengannya tegaklah Islam dengan lima pondasi tersebut Islam tegak dan terbang. wa inna khussa فخص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين dan sesungguhnya Nabi hanyalah menyebutkan lima perkara ini dan tidak menyebutkan bersamanya jihad. Padahal jihad itu akan menampakkan agama Islam, menjadikan agama Islam nampak mulia dan menang dan akan menghancurkan kesombongan orang-orang kafir. Mengapa tidak disebutkan jihad? Karena hadhil khamsa fardun daim. Dikarenakan lima perkara ini, lima rukun Islam ini adalah kewajiban yang terus menerus dilakukan. Syahadat kita baca dalam sholat. Sholat kita lakukan dalam sehari semalam lima kali. Zakat dilakukan ditunaikan tiap tahun. Ini Minimalnya zakat fitrah atau zakat harta sama tiap tahun atau zakat pertanian tiap panen dilakukan terus menerus bukan pula puasa Ramadan tiap tahun setiap bulan Ramadan. Demikian pula haji. Walaupun wajibnya sekali dalam seumur hidup, namun kalau mampu maka boleh dilakukan setiap tahun. Wal jihad min furudil kifayah. Sedangkan jihad termasuk kewajiban kifayah. Wa qad yasqutu fi ba'd awqat. Kewajiban kifayah artinya kewajiban untuk sekian orang saja. Apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang yang mencukupi maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lain. Dan terkadang jihad gugur kewajibannya pada sebagian waktu. Misalkan ketika kaum muslimin tidak mampu. Nah, dalam satu riwayat dari Ibnu Umar disebutkan hadis ini dengan lafaz dunia Islam ala an ta'budallaha wa takfura bima siwa wa iqamus salah wa iqamus salat Islam itu dibangun di atas engkau beribadah engkau beribadah kepada Allah dan engkau mengkufuri mengingkari mengkafiri segala sesuatu selain Allah yang diibadahi dan engkau mendirikan ila akhirih sampai akhir hadis. Riwayat Imam Muslim rahimahullah. Wa fi riwayat ukhra dalam riwayat lain sebutkan anna rajulan qala li Abdullah inni Umar. Bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Abdullah bin Umar sahabat yang meriwayatkan hadis rukun Islam ini. Ala tahu Tidakkah engkau berperang? Faqala maka Ibnu Umar menjawab inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda innal islam bunya ala khamsin sesungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara ini di atas rukun Islam yang telah kita sebutkan tadi ada jihad terkadang wajib terkadang tidak Ya ini kewajibannya tidak terus menerus. Adapun lima rukun Islam maka kewajibannya terus menerus daim. Itu tambahan dari syarah hadis yang ketiga. Kita lanjutkan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah berkata Imam Abdul Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu عنه Dia berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masbuq Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau adalah as-sadiqu wal al-masduqu orang yang jujur sangat-sangat jujur al-masduqu lagi dibenarkan ucapannya as al masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan sesungguhnya Salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah. Nutfah aiman. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian selama 40 hari juga dia berubah menjadi alaqah yakni segumpa darah thumma yakunu mudghatan mithla dhalik kemudian menjadi mudghah sekerat daging sepotong daging dalam waktu yang sama yakni 40 hari thumma yursalu ilaihi malak kemudian setelah genap empat bulan atau 100 20 hari maka diutus kepadanya kepada janin tersebut al malaku seorang malaikat malaikat khusus yang bertugas menangani mengurusi janin fayanfuhu fihi ruha lalu malaikat ini meniupkan ruh padanya pada janin tersebut wa yu'maru bi dan diperintahkan untuk menulis empat kalimat Bikat diri yang pertama ditulis rizkinya sudah jelas rizkinya berapa dari usia janin empat bulan sudah ditetapkan ditulis rizkinya Sampai kapan? dunia. Sekian. Tidak akan berubah. Tidak akan berkurang. Wajalihi dan juga ditulis ajalnya dia akan meninggal setelah sekian tahun di hari ini dan juga di tempat ini tidak akan mundur tidak pula maju sedikit pun wa amali dan juga ditulis amalannya apakah amalannya amalan soleh apa ya? jelek wa syaqiyun aw sa'idun dan juga telah ditetapkan ditulis apakah dia orang yang sengsara atau orang yang bahagia yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dirah, fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha Sesungguhnya Salah seorang di antara kalian benar-benar dia mengamalkan amalan penduduk surga. Yani amalan-amalan yang soleh. Fima yadurinas dalam pandangan manusia. Apa yang nampak kelihatannya amalan soleh. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu jengkal atau nah, satu hasta lalu dia didahului oleh Alkitab catatan tadi sehingga dia mengamalkan amalan penduduk neraka akhirnya na'udzubillah dia memasuki neraka awalnya dia kelihatan melakukan amalan soleh amalan tanggung namun sebelum meninggalnya atau di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan ahluna Amalan yang jelek, amalan yang berisi kemaksiatan dan dosa. Amalan ahluna nar penduduk neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Inilah dikatakan al-a'malu bil khawatir amalan itu terganggu. Wa inna hayatun dan sesungguhnya salah penduduk neraka amalnya jelek maksiat dosa sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasa jadi sudah dekat dengan neraka melakukan amalan ahlunah fayasbiqu alaihi kitab lalu dia didahului oleh catatan Fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Akhirnya dia mengamalkan amalan ahli jannah penduduk surga sehingga dia memasukinya. Ini pun menunjukkan al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya atau penghujung. Rawahu Bukhari Muslim Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di antara faedah terpenting dari hadis ini adalah bahwasanya kita tidak boleh tertipu dengan amalan seseorang yang kelihatannya dia baik maka belum tentu akhirnya baik tergantung apa tergantung niatnya kalau dia niatnya jelek maka sangat dikhawatirkan dia hidupnya akan diakhiri dengan amalan yang jelek. Sehingga kita tetap waspada. Memang kita menilai dia orang yang baik sesuai dengan zahirnya, tapi bukan jaminan. Dan jangan kaget kalau nanti naudzubillah terbongkar dia di akhir hidupnya melakukan kejelekan, berarti selama ini dia ada masalah dengan niatnya. Dia hanya secara zahir saja baik ternyata batinnya jelek. Buktinya apa? Dia sebelum meninggalnya lakukan amalan yang jelek, amalan penduduk neraka. Demikian pula sebaliknya kalau ada orang yang berbuat jelek, bermaksiat, maka jangan putus asa masih ada harapan di suatu hari nanti dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah sehingga dia bertobat dan hidupnya atau akhir hidupnya atau hidupnya diakhiri dengan amal yang baik amalan ahlu jannah penduduk surga akhirnya dia pun mendapatkan husnul khatimah hidup yang diakhiri dengan kebaikan. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad Saleh al Khaymin rahimahullah mengatakan, "Hadza al ar-rabi'u min al-ahadits an-nawawiyah fi bayan tatawuri khalq insani fi batni ummihi." Hadis yang keempat ini dari hadis-hadis An-Nawawiyah ini al arbaul An-Nawawiyah di dalamnya dijelaskan tentang perkembangan penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Wa berarti ajal hingga dijelaskan juga tentang penulisan ajalnya, umurnya. Wariskihi tiga tentang rizkinya sudah ditetapkan tulis wa dalika dan yang lagi fayaqulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu maka dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau adalah as-sadiqul masduq orang yang sangat-sangat jujur orang yang paling jujur dan al-masduq yang dibenarkan ucapannya, beritanya. As-sadiqu fi qilihi al musad al-masduqu fi ma uhiya ilai. As-sadiqu orang yang jujur dalam hal apa? Fi qili dalam semua ucapannya. Semua yang keluar dari mulut beliau yang mulia itu benar. Jujur. Tidak ada satupun dusta. Al-masluku dan dia juga al-masluk yang dibenarkan fima uhya ilaih dalam wahyu yang diberikan kepada Dia Beliau dibenarkan karena apa? Karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dibenar, dibenarkan dalam wahyu yang diberikan kepada beliau. Wa inna ma qaddama Abdullah ibn Mas'ud hadhihi li anna hadha min umuril ghaib allati la tu'lamu illa wahyin. Dan sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan hadis ini dengan mukaddimah pendahuluan seperti ini. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan pendahuluan ini mengutarakan pendahuluan ini mengapa sebelum beliau menyampaikan hadis beliau menyampaikan mukadimah ini pendahuluan ini yaitu telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau adalah yang jujur lagi dibenarkan. Wahyu yang diberikan kepada beliau. Mengapa beliau menyampaikan pendahuluan ini sebelum menyampaikan hadis? Dikarenakan hadis yang akan beliau sampaikan tersebut termasuk dari perkara-perkara goib yang tidak mungkin hal tersebut diketahui kecuali dengan wahyu sehingga beliau perlu menyampaikan mukadimah pendahuluan supaya manusia tidak ragu lagi ketika mendengar hadis tersebut. Fakal maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis ini inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai atau berupa berbentuk nutfah air mani sampai akhir haji. Qala fa fi hadzal hadis min al fawaid. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah maka dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Al-awwal الأولى بيان تطور خلق الإنسان في بطن أمه وأنه أربعة أطوار Faedah yang pertama adalah penjelasan tentang perkembangan penciptaan manusia. Perkembangan dibentuknya, diciptakannya manusia di dalam perut ibunya. yaitu ada empat perkembangan, empat tahapan, empat fase. Al awal yang pertama turun nutfah turun nutfati arba'una yom yang pertama fase an-nutfah air mani selama 40 hari. Asani fase yang dua torul alaqah arba'una yaum. Yang kedua fase atau tahapan al-alaqah segumpal darah. Ini bersama selama 40 hari. Asalika ketiga torul nudghah arba'una yaumah Tahapan atau fase al-mudghah. Sekerat daging, sepotong daging. Ini bersama selama 40 hari. Arabi fase yang keempat terakhir atul atul akhiru ba'da Nafir ruhi fi Fase yang keempat adalah fase yang terakhir yaitu setelah ditiupnya ruh padanya. Ini berarti setelah itu setelah ditiupkan ruh pada janin maka masuk pada fase yang terakhir. Fase yang keempat. Fal janinu yatatawwaru fi batni ummi ila hadhil atwar. Maka janin itu mengalami perkenangan, mengalami tahapan-tahapan tahapan-tahapan penciptaannya, perkembangannya di dalam perut ibunya dengan empat perkembangan ini, empat fase atau tahapan ini. Faedah yang kedua, anal janina qabla arba'ati ashrin la yuhkamu bi annahu insan hayy bahwasanya janin itu sebelum usianya empat bulan janin yang ada di dalam perut ibunya sebelum usianya empat bulan maka tidak dihukumi sebagai manusia yang hidup. Mengapa? Karena belum ditipu Sehingga kalau usianya tiga bulan, tiga bulan setengah atau dua bulan maka janin tersebut bukan makhluk hidup bukan manusia yang hidup tidak dihukumi sebagai manusia yang hidup wa ala dalika maka dibangun di atas kaidah ini lau sakoko qabla tamami arba'ati ashrid fa innahu la yusalu wa la yukaffanu wa la yusalla alaih li'annahu lam dibangun di atas kaidah ini adalah seandainya ada janin yang keguguran keluar sebelum sempurna usianya 4 bulan janin gugur di saat usia 3 bulan maka janin tersebut tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan. Mengapa? Karena janin tersebut bukan manusia yang hidup, bukan manusia yang sempurna, belum ada roh padanya, sehingga dia hanya dianggap sebagai potongan daging atau yang sejenisnya. Sehingga tidak diberi nama, tidak diapikohi dan seterusnya. Tidak dianggap sebagai manusia. yang ketiga, annahu pada arba'ati ashhurin tunfaqu fihi ar-ruh wa yathbutu lahu hukmul insan hayy. wasanya janin setelah empat bulan. Usianya yang genap empat bulan atau lebih, bahwasanya janin setelah empat bulan maka ditiup roh padanya. Setelah sempurna usianya empat bulan maka ditiup roh padanya oleh malaikat khusus yang mengurusi urusan janin dan ditetapkan untuknya hukum manusia yang hidup. Jadi kalau sudah empat bulan maka dikatakan ini janinnya sama hukumnya dengan manusia yang hidup. Sehingga kalau sahabat ba'da kata inna yusalu wa yukaffanu yusalla alaihi. Kama law kana ba'da tamami tis'ati ashhurin. Maka tandanya ada janin setelah empat bulan gugur dan dia lahir usianya empat bulan atau lebih maka dimandikan, dikafani dan disolatkan. Karena sudah dianggap sebagai manusia yang sempurna, ini manusia yang hidup. Sebagaimana kalau dia lahir atau keluar setelah sempurna 9 bulan. Bayi lahir sempurna normal 9 bulan. Dan meninggal saja dimandikan kafani dan sholat Faedah yang keempat, anna lil arhami malakan wakkan biha. Bahwasanya pada rahim-rahim para wanita ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk mengurus ini. Liqaulihi berdasarkan sabda beliau, "Tsumma yursalu ilaihi malaku." Kemudian diutus kepadanya malaikat. Ai al-malakul muwakkalu bil arham. Ini malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi rahim-rahim bahwa Faedah kelima Anna ahwal al-insani tuktabu alaihi wa huwa fi batni ummi rizquhu amaluhu ajaluhu syatiyun aw bahwasanya keadaan keadaan manusia ditulis atasnya dalam keadaan dia di perut ibunya maka ditulis rezekinya setelah genap usianya 4 bulan ditulis rezekinya amalannya ajalnya sengsara atau bahagia sudah di tentukan tetapkan takdirnya amalannya rizkinya ajalnya sengsara atau bahagia yang keenam bayan hikmatillahi azza wa jalla wa anna kulla syai'in indahu bi ajalin muqaddarin wa bi kitabin la yataqaddamu wa la yata'akhkharu penjelasan hikmah Allah azza wa jalla dan bahwasanya segala sesuatu itu di sisi Allah sudah ditetapkan ukuran-ukurannya batasan-batasannya usianya, kadarnya, jumlahnya dan seterusnya dan tetapkan dengan suatu ketetapan kita yang tidak akan maju dan tidak akan mundur usianya amalannya, rizkinya dan seterusnya. Semuanya sudah ditentukan kadar-kadarnya, jumlah-jumlahnya, waktu-waktunya. Tidak akan maju, tidak akan mundur sedikit pun. Kalau sudah tiba ajalnya maka akan datang. Tidak akan bisa dimajukan ataupun dimundurkan sedikit pun. Faedah yang ketujuh. Akan sana yajibu ayyakuna ala khawfin wa rahbatin. Ini yang harus kita perhatikan lebih dari yang sebelumnya. Bahwasanya seseorang itu wajib dalam keadaan takut dan cemas. Bahwasanya seseorang wajib harus dalam keadaan takut dan cemas, khawatir atas dirinya, nasibnya di akhirat kelak. Mengapa? Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbar dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengatakan anna rajula ya'malu bi amal ahli jannati bahwasanya ada seseorang yang melakukan amalan penduduk surga, amalan soleh. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, yang sudah dekat ajalnya ya, dengan ajal tersebut dia akan masuk ke surga itu alaihi kitabu lalu dia telah didahului oleh Alkitab catatan takdir Faya'amalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha lalu dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia memasukinya dia mendapatkan apa mendapatkan suul khatimah hidupnya diakhiri dengan kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Faedah yang ke-8 sebaliknya annahu la yanbaghi li insani an yaqa'a ar-raja. Bahwasanya tidak sepantasnya bagi seseorang untuk putus asa. Tidak sepantasnya bagi seorang untuk putus harapan atau putus asa. Fa'in kebatilan. Karena sesungguhnya terkadang ada seseorang yang dia melakukan kemaksiatan dalam waktu yang lama dari kecil maksiat sampai besar misalkan dari balik sampai usia tua misalkan atau waktu yang lama terus bermaksiat maka jangan merasa belum tentu dia akan seperti itu akhir hidupnya thumma yanummu alaihi bil huda fayahtadi fi akhir umri kemudian dia mendapatkan anugerah dari Allah petunjuk diberikan taufik diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia mendapatkan petunjuk di akhir hidupnya jika ada yang bertanya apa hikmah bahwasanya Allah menelantarkan orang yang pertama ini yang mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta lalu dia didahului oleh Alkitab sehingga dia mengamalkan amalan penduduk neraka hal jawabu jawabannya adalah innal hikmata fidalika huwa anna hadzal ya'malu bi amal ahli jannah innama ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdu Hikmahnya adalah bahwasanya orang ini yang dia melakukan amalan penduduk surga, dia hanya melakukan amalan penduduk surga dalam perkara yang tampak bagi manusia. Secara zahirnya dia melakukan amalan sol. Wa illa akan tapi bahwa fil haqiqati du tawiyatin khabithatin wa niyatin fasidatin tetapi sebenarnya hakikatnya dia memiliki niat yang jelek, yang rusak sehingga niat inilah yang menguasai dia, akhirnya dia hidupnya diakhiri dengan suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Mungkin ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha